Maka oleh karena itu perkara ini ya, berkumpulnya kita di sini dalam rangka untuk bertolabul ilmi yang dengannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan maka hal ini pantas bagi kita untuk mensyukurinya. Dan sebelum kita mulai sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwasanya hari ini ya, sebenarnya adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Haris Hafizahullah Ta'ala namun dikarenakan beliau ada uzur maka saya di sini diminta untuk menggantikan beliau di dalam menyampaikan faidah ataupun nasihat. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azzan ya Allah wa iyyakum. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan suatu tema yang berkaitan dengan as-sa'adah al-haqiqiyah yaitu kebahagiaan yang hakiki yang mana ini adalah merupakan suatu perkara yang dituntut yang diinginkan oleh setiap hamba baik itu seorang hamba yang dewasa ataupun yang kecil, baik itu seorang pria maupun wanita, setiap dari mereka tanpa terkecuali pasti mereka menginginkan yang namanya suatu kebahagiaan. Maka oleh karena itu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya as-sa'adah hiya ghayatu matalibi al-'abdi bahwasanya kebahagiaan hidup itu adalah merupakan puncak tujuan umat manusia. Baik itu kebahagiaan di dunia ataupun di di akhirat. Nah, ayol ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Tentunya seseorang ketika di dunia di dunia dia menginginkan untuk mendapatkan kehidupan yang yang baik, yang bahagia dan di akhirat kelak juga demikian yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang yang menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia ataupun di akhirat tentunya dia harus melaksanakan kiat-kiat di dalam meraih kebahagiaan tersebut. Tidak mungkin seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tanpa melakukan sebab-sebab. Maka oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya setiap seorang hamba yang beriman itu pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Dan beliau menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap dari umatku pasti mereka akan masuk ke dalam jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan ya. Akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena yang namanya kehidupan di akhirat ya, di jannah surganya Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada kewajiban untuk beramal. Yang ada hanyalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. dan tidak akan sakit ya. Tidak akan mengalami musibah. Yang ada hanyalah kesenangan. Ya. Dan kesenangan yang berada di surga ini tidak mampu untuk kita ketahui hakikatnya. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaitannya dengan kenikmatan, kesenangan, ya, kebahagiaan yang berada di dalam surga, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi bashar. Bahwasanya kenikmatan yang berada di dalam jannah itu belum pernah terlihat oleh mata-mata manusia dan belum pernah terdengar oleh nah, telinga-telinga manusia dan belum pernah terbetik di dalam hati-hati manusia. Ya. Hal ini kaitannya dengan hakikatnya. Maka oleh karena itu hendaknya kita berusaha ya untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini dengan cara menjalankan sebab-sebab yang akan bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki tersebut mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya as-sa'adah diterangkan oleh para ulama di antaranya adalah Fadilatul Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Beliau menyebutkan tentang jenis ya, kebahagiaan Bahwasanya kebahagiaan itu terbagi menjadi dua macam. Bahwasanya yang namanya kebahagiaan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah as-sa'adatul hissiyah yaitu kebahagiaan yang sifatnya hissi atau indrawi ya, yang bisa terlihat. Nah, Kebahagiaan yang hisiah ini ya, yang sifatnya indrawi maknanya adalah suatu kebahagiaan yang diperoleh oleh umat manusia ketika seorang manusia tersebut mendapatkan ya, sesuai mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan minat ta'ami syarab baik itu dari makanan ataupun minuman ya wal libas dan pakaian wal markab wal maskanah dan juga berupa kendaraan ataupun tempat tinggal. Maka ketika seseorang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya kaitannya dengan makanan, ya, minuman, pakaian, ya, kendaraan dan tempat tinggal, maka seseorang tersebut ya berarti dia telah mendapatkan kebahagiaan secara hissi ya kebahagiaan yang sifatnya indrawi ya yang bisa terlihat oleh mata-mata manusia adapun jenis yang kedua adalah as-sa'adatun nafsiyah yaitu kebahagiaan yang kaitannya dengan jiwa ya kebahagiaan yang kaitannya dengan jiwa atau hati manusia. Dan perkara ini tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, oleh mata-mata kita. Terkadang kita anggap dia seorang yang sedih, ternyata dia sedang bahagia. Terkadang kita anggap ya, orang ini sedang bahagia, senang, ternyata dia merasa sedih, ya, tidak bahagia. Nah, berada di dalam kesengsaraan, ya. Maka yang namanya kebahagiaan hati atau jiwa adalah suatu kebahagiaan yang diperoleh dengan kebahagiaan hati tersebut. Dia merasa bahagia, senang. Wansirahus sodri dan hatinya atau dadanya merasa lapang. Wakor ain dan hatinya merasa sejuk, ya watu ma'ninah dan hatinya merasa tenang. Ya. Maka yang demikian ini adalah kebahagiaan jiwa. Yaitu ketika hatinya merasa senang, bahagia, dadanya lapang, ya. Hatinya merasa sejuk dan merasa tenang. Sekalipun mungkin dari sisi nam duniawinya, nam tempat tinggalnya, nam masih ala kadarnya, masih sempit rumahnya, terkadang tidak memiliki kendaraan, ya. Nah, pakaiannya ya kekurangan, ya. Makanannya juga secukupnya. Namun dikarenakan hatinya merasa senang, ya. Dadanya lapang, tumak ninah, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini telah mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya an-nafsiyah ini. Ya, dan kebahagiaan yang kedua ini adalah kebahagiaan yang sangat berharga, ya. Yang sangat berharga. Kebahagiaan yang dituntut yang dicari oleh setiap manusia, ya. Tanpa terkecuali, ya. Ayol ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya kebahagiaan jiwa adalah suatu perkara yang sangat mahal harganya. Ya. Digambarkan oleh para ulama, seandainya kebahagiaan jiwa ini dijual dengan harga yang mahal, niscaya orang-orang yang kaya raya, yang memiliki harta yang banyak melimpah, mereka akan berlomba-lomba untuk membelinya. Dan juga al-fuqara orang-orang yang fakir, ya, yang miskin, nah, mereka dengan sukarela, ya, untuk meminjam uang, ya, seandainya dijual, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya nafsiyah ini, ya, kebahagiaan hati. Dan digambarkan pula seandainya kebahagiaan ini adalah merupakan lukotoh, barang temuan, ya, barang yang berharga ya. di saya setiap orang akan berusaha untuk mengambilnya. Maka oleh karena itu ya setelah kita mengetahui bahwasanya kebahagiaan adalah suatu perkara yang mahal harganya ya. Yang sangat berharga. Oleh karena itu kita harus berusaha semampu kita ya baik kemampuan harta kita ataupun kekuatan kita untuk menjalankan perkara-perkara yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya nafsiyah ini. Ya. Adapun kaitannya dengan kebahagiaan indrawi, ya, hissiyah. Nah, terkadang seseorang ketika dia dalam keadaan fakir, ya, tidak memiliki harta, dia berangan-angan seandainya saya memiliki harta yang banyak, tentu saya akan nam hidup bahagia. Nah, maka ketika dia berusaha mendapatkan harta tersebut, ya, dan akhirnya mendapatkan, terkadang masih belum merasa bahagia, ya. Nah, diterangkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Ibnu Salim Ar-Ruhaili Beliau menyebutkan di dalam nasihatnya, kafirun minan nas al-yaum yakulun. Kebanyakan umat manusia pada zaman sekarang menyatakan, Inna la nash'uru bis Sesungguhnya kami tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Ya. Pada zaman sekarang, ya, banyak dari kalangan manusia yang menyatakan demikian. Sekarang kok susah ya untuk mendapatkan yang namanya apa? Kebahagiaan. Nah, dikarenakan kebahagiaan ini adalah perkara yang dituntut oleh semua orang, maka jalannya pun untuk mendapatkan kebahagiaan juga bermacam-macam. Ya. Tidak satu jalan. Nah, maka sebagian umat manusia mereka ada yang beranggapan bahwasanya yang namanya as-sa'adah kebahagiaan ini akan diperoleh fitakfiril amwal di dalam apa? memperbanyak harta. Ya, ini sebagian manusia demikian. Nah, sebagian manusia beranggapan kebahagiaan itu akan diperoleh dengan apa? banyaknya harta. Nah, sehingga kata beliau asbaha yas'a fi takfiril amwal wala yubali min ayyi tariqin kanat. Maka menjadilah sebagian manusia tersebut berusaha ya untuk memperbanyak hartanya. Dan dia atau mereka tidak memperdulikan ya kaitannya dengan cara untuk mendapatkan harta tersebut. Ya. Baik dengan cara yang halal ataupun yang haram. Nah, tetap diusahakan mereka tidak memperhatikan yang namanya al-halal wal haram. Yang penting apa? Hartanya banyak. Kemudian wa alhathu an dzikrillah, maka dengan sebab itu ya, orang-orang tersebut lalai dari apa? mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalai dari tujuan utama diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fa idza ta'arada talabul mal was dan apabila nah, usahanya ini untuk memperoleh harta ya kemudian dihadapkan dengan ibadah nah apakah dia tetap mencari harta atau melakukan ibadah ya apabila ada suatu keadaan suatu waktu yang bertentangan ya maksudnya ada waktu untuk bekerja dan waktu untuk ibadah. Contohnya adalah sholat. Dia lagi bekerja, semangat, tiba-tiba dengar suara azan. Panggilan apa? Panggilan sholat. Nah, bahwasanya azan tersebut adalah apa? Menunjukkan waktu sholat telah datang. Maka sebenarnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melakukan ibadah. Namun dikarenakan tujuannya untuk meraih kebahagiaan ini yaitu dengan memperbanyak harta, ya, dia lalai dari ibadah, dari berzikir kepada Allah, sehingga syaitannya, ya, yang menemani dirinya, nam, dia menyeru, hayya alal mal, ya, bukan hayya ala salah tapi apa? Hayya alal mal. Akhirnya dia meninggalkan ibadah, ya. Akhirnya malah dia lebih mementingkan usahanya tadi untuk memperoleh harta yang banyak. Dan apakah ketika orang ini ya telah mendapatkan harta yang banyak akan bahagia? Tentunya tidak. Dikarenakan yang namanya sifat manusia itu adalah nah, senantiasa semangat di dalam mengumpulkan mengumpulkan harta. Sudah mendapatkan satu lembah emas, masih pingin satu lembah emas yang berikutnya ya sudah memiliki satu nah, mobil, pingin mobil yang berikutnya ya. Yang lebih bagus lagi. Nah, maka tentunya orang yang demikian ini ya yang berba nah, berbangga dengan hartanya dia tidak akan pernah merasa bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat At-Takatsur alhaakumut takatsur ya. Nah, telah melalaikan kalian at-takatsur. Apa at-takatsur? Berbangga-bangga dengan harta dunia, ya. Nah, hatta zurtumul maqabir sampai kalian apa? Nah, masuk dalam kubur. Jadi selama kalian masih hidup dan tujuannya adalah harta, maka kalian tidak akan apa? Tidak akan merasa bahagia. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang lain, ya bahwasanya sebagian umat manusia mereka beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu akan diperoleh dengan enam talabut takfiri bil awad bil aulad yaitu dengan memperbanyak anak ya. Nah, jadi terkadang seseorang ketika sudah menikah ya, kemudian belum dikaruniai belum dikaruniai anak ya, dia akan merasa hidupnya kurang bahagia, ya, merasa hampa, ya. Dia ingin untuk memiliki anak dan memperbanyak anak. Maka ketika dia ini mendapatkan anak-anak yang banyak, terkadang masih belum bahagia, ya. Nah, karena dia di enam dilalaikan dari bertolabul ilmi ya mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala ya lebih mementingkan kehidupan dunia ya hanya sekedar memperbanyak anak keturunan ya mereka belum mendapatkan kebahagiaan ya. berbeda dengan orang-orang yang soleh yang beriman ketika dikaruni, dikarunai banyak anak oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka mereka akan bahagia dia akan bahagia dikarenakan anaknya dididik dengan baik untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya. Anak yang pertama misalkan ya dia masukkan ke dalam ma'had ke pondok dididik ya dan dia juga ketika di rumah ikut mendidiknya dengan baik ya dianjurkan untuk menghafal Al-Qur'an ya sampai misalkan yang pertama hafal Al-Qur'an kemudian anak yang kedua juga sudah mulai menghafal Al-Qur'an ya maka anak-anaknya ini akan menjadi kurrotuain ya penyejuk hatinya Nah, namun berbeda orang-orang yang beranggapan ya bahwasanya bahagia itu hanya dengan apa? Memperbanyak anak saja, ya. Maka dengan banyaknya anak malah banyak muskilah, ya. Banyak masalah. Dan di antara manusia mereka ada yang beranggapan anna sa'adata fil asfar bahwasanya kebahagiaan itu akan diperoleh dengan melakukan safar-safar ya. Nah, pergi mengunjungi tempat-tempat tempat-tempat hiburan ya. Tentunya yang dibolehkan ya. Nah, fayadillu tula umrihi maka dia menghabiskan umurnya untuk berpindah dari suatu tempat min baladin ila baladin dari suatu tempat ke tempat yang lain ya nah anggapannya ketika mendatangi tempat tersebut akan bahagia Ternyata setelah datang ke sana masih kurang puas. Ternyata cuma kayak gini, ya. Masih ada yang lebih bagus lagi. Nah, pindah ke tempat yang lain, ya. Ternyata sudah sampai di sana masih merasa belum bahagia, masih kurang. Akhirnya hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang yang lainnya. Dan juga sebagian manusia setelah berusaha ya untuk meraih kebahagiaan namun ya kebahagiaan tersebut tidak kunjung datang ya belum diperoleh olehnya sehingga sebagian manusia ada yang ayisa minas sa'adah berputus asa dari mencari apa kebahagiaan waqala dan dia mengatakan inna sa'adata wahmun mansudun la haqiqata lahu nah Orang yang berputus asa ini yang kurang akalnya ya. Nah, dia beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu adalah hanya merupakan angan-angan yang palsu, angan-angan yang semu, ya. La lahu, tidak ada hakikatnya, ya. Nah, karena dia sudah berusaha demikian-demikian ternyata masih belum bahagia, ya. Akhirnya dia berputus asa dari mencari kebahagiaan. Maka dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman bin Salim ar rahaili um, beliau menyatakan wa madara ulaika al-hayara anna sa'adata mawjudatun bahwasanya orang-orang yang bingung tersebut mereka tidak tahu ya bahwasanya yang namanya as-sa'adah kebahagiaan itu adalah suatu perkara yang mewujudah, perkara yang ada. Ya. Wallahi innaha mawjudatun. Demi Allah, sesungguhnya kebahagiaan itu adalah suatu perkara yang mewujud, ya, yang mewujudah, yang ada. Nah, terus bagaimana apa yang dimaksud dengan kebahagiaan tersebut? Diterangkan oleh beliau, "Inna sa'adata fi qalbin taqiyyin wa amalin salihin zakiyyin sesungguhnya kebahagiaan itu eh akan diperoleh oleh seseorang yang memiliki hati yang bertakwa ya jadi kuncinya apa bertakwa terlebih dahulu ya untuk memperoleh apa kebahagiaan wa amalin salihin zakiyyin dan akan diperoleh oleh seseorang yang beramal dengan amalan soleh ya yang melakukan amalan-amalan yang yang soleh nah maka dengan ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang berupa amalan-amalan soleh. Man waffaqahu Allahu azza wa jalla taqwa farazaqahu Allahu qalban taqiyan yaqifu bihi 'inda maharimillah fala yantahikuha wa yaqifu bihi 'inda faraidillah fala yufarrid fiha faqad razaqahullahu amalan salihan faqad razaqahu as-sa'adah maka kata beliau hafizahullah maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya apa yang dimaksud dengan takwa nah tentunya setiap dari kita sudah mengetahui ya Takwa itu adalah apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dinyatakan oleh sebagian ulama, ya, diantaranya adalah Tolok Ibnu Habib, yang namanya takwa adalah antak mala bita'atillah. Yaitu engkau beramal, ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah. Di atas apa? cahaya ilmu ya wa anta turuka maksiat Allah dan engkau menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya ala nurin min Allah takhafa iqaballah nah jadi yang namanya takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu ya dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau meninggalkan kemaksiatan ya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu dalam rangka engkau ya takut dari ikobnya ini makna apa takwa ya dan yang namanya takwa adalah merupakan wasiatullah lil awali wal akhirin ya yang namanya ketakwaan itu adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang terdahulu ya maupun yang sekarang ya yang belakangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ya dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Wa iyyakum dan kepada kalian anittaqullah agar kalian apa? bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini juga merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Dari sahabat Abu Umamah Sada Ibnu Aj, Ibnu Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu sedang ber, berkhutbah fi hajjatil wada pada saat haji wada yaitu haji apa perpisahan faqala maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan wasiat kepada para sahabatnya ittaqu rabbakum bertakwalah kalian kepada Rob kalian. Wasallu khamsakum dan solatlah kalian ya dengan solat-solat fardu. Wasumu syahrakum dan berpuasalah kalian ya pada bulan Ramadan ya. Wa addu zakata amwalikum dan tunaikanlah zakat kaitannya dengan harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian tadkhulu janata nam jannata rabbikum maka dengan sebab itu ya ketika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan dan membayar zakat serta mentaati nam perintah dari pemimpin-pemimpin kalian niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga takwa adalah merupakan wasiat dari para nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Maka oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan ya yang namanya takwa tersebut sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dikarenakan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala qalban taqiyan ya hati yang bertakwa kepada Allah sehingga dia berhenti ya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ya atau dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak meremehkannya maka sungguh dia nah, telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dan dialah yang mendapatkan yang namanya kebahagiaan ya. Maka sangat penting ya bagi kita untuk berusaha ya melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan ataupun yang mustahab ya dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan ataupun perkara yang yang makruh. Inilah yang disebut dengan takwa. Sehingga dengannya seseorang dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya dan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin bahwasanya seseorang nah, yang ingin untuk mendapatkan kebahagiaan hendaknya dia melakukan amalan-amalan soleh ya. dan beliau menyebutkan dalilnya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan" Barang siapa yang beramal dengan amalan salih min zakarin au unsa baik itu dari kalangan lelaki ataupun wanita wahwa mu'min dalam keadaan apa dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah maka sungguh kami akan memberikan ya kepadanya kehidupan yang yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas mereka ya dari amalan-amalan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang mereka amalkan yaitu kelak di di akhirat ya mereka akan dimasukkan ke dalam jannatullah surganya Allah Subhanahu wa taala yang padanya terpenuhi berbagai macam kenikmatan ya ada sungai dari susu sungai dari madu sungai dari khamar ya nah dan banyak sekali buah-buahan ya yang kita dimudahkan untuk memetiknya dan masih banyak kenikmatan ya di adalah bidadari-bidadari yang yang cantik ya dan juga orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. akan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana ini juga merupakan nikmat atau kenikmatan yang yang terbesar bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang beramal dengan amalan soleh ya baik dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan diberikan hayatan thayyibah. Ya. Yaitu kehidupan yang baik. Mahyal al-hayatut thayyibah? Apakah yang dimaksud dengan al-hayatut thayyibah? Nah, dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, al-hayatut thayyibah hiya insyirahu sadri wa tuma'ninatul qalb Kehidupan yang baik, yang bahagia adalah ketika seseorang dadanya merasa lapang. Wa tuma'ninatul qalb dan hatinya merasa tenang, ya. Hatta walau kanal insan fi asyaddi bu'sin. Sekalipun orang tersebut dia dalam keadaan ya asad dibuksin ya kehidupan yang sengsara serba kekurangan ya nah namun dikarenakan hatinya merasa tenang dadanya merasa lapang maka dia pada hakikatnya sedang mendapatkan kehidupan yang baik ya nah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala fa innahu mutmainul qalbi mensyarihu as-sadri maka sesungguhnya dia adalah seseorang yang nah, hatinya tenang dan ha dadanya lapang ya maka dialah orang yang bahagia ya. yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nah, Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang yang mukmin perkaranya orang yang beriman ya. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya. ketika disebutkan beriman kepada Allah dan rasulnya ini sudah mewakili beriman kepada arkanul iman yang lainnya ya dikarenakan rukun-rukun iman yang lainnya ini adalah merupakan perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan juga rasulnya ya maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban di amril mukmin sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang yang mukmin seorang yang beriman inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baginya adalah merupakan khairun, kebaikan, ya. Kebahagiaan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak akan diperoleh kecuali bagi seorang yang mukmin, ya. Seorang yang beriman. Adapun orang yang kafir yang tidak beriman tidak akan mendapatkan ya kebaikan atau kebahagiaan ini. In asabathu dharra sabara. Jika dia ditimpa dengan nah, dharra, kesusahan, kesempitan, ya. Sabara, maka dia ber, bersabar, ya. Nah, dia bersabar dan dia ridho dengan ujian tersebut. Bahkan ada dari kalangan manusia ya yang dia sampai bersyukur ya sehingga kesusahannya ini ya merupakan ladang pahala baginya, ya. Dan dia merasakan senang dan bahagia. Fakana khairan Dan yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabat husarra syakara. Dan jika dia ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, kenikmatan, ya. Syakara, dia ber, bersyukur ya maka yang demikian ini juga apa merupakan kebaikan baginya ya fakana khairan lah berbeda dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ketika nah, berikan ujian kepadanya berupa kesusahan, kesempitan, ya, kesengsaraan, namun tidak mau bersabar, ya. Sekalipun memiliki harta yang melimpah, nah, ketika diuji dengan rasa sakit, ya, Nah, namun dia tidak bersabar, ya. Diuji dengan keberang, apa kebangkrutan ataupun yang lainnya tidak bersabar, maka dia tidak akan merasa bahagia. Bahkan ada sebagian manusia, ya, yang ketika diuji dengan kesusahan malah tidak mampu, ya. Nah, untuk men, apa? menjalankan ya, menerima ujian tersebut yang akhirnya sampai apa? bunuh diri. Ya. Nah, sekalipun dia memiliki harta keturunan yang banyak, kalau tidak mampu untuk bersabar, maka dia tidak dikaruniai kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbeda dengan seseorang yang apabila diberikan kenikmatan, ya, kesenangan namun tidak ber, bersyukur, ya. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid dan ingatlah ketika Rabbmu mengingatkan mengumumkan ya jika kalian mensyukuri nikmatku maka sungguh ya aku akan menambahkan nikmat tersebut pada kalian wala in kafartum dan jika kalian mengkufurinya tidak mau bersyukur ya atas nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, ya. Jadi orang-orang yang diberikan kenikmatan, kesenangan, ya, harta yang banyak misalkan, ya, kedudukan dan yang lainnya, namun dia tidak mau bersyukur, maka sungguhnya orang tersebut tidak berada di dalam kebahagiaan. Karena dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang demikian ini ya adalah merupakan perkara ya yang setiap orang harus berusaha ya untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Ketika diuji hendaknya dia ber, bersabar. Ketika nah, mendapatkan kesenangan hendaknya dia ber, bersyukur dan apabila dia berdosa melakukan kesalahan hendaknya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan kehidupannya orang kafir, ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, al-kafiru idza asabathu ad-dharra hal yasbir? Apakah seorang yang kafir ketika ditimpa dengan ad kesusahan, ya, ataupun ujian malapetaka, apakah dia bersabar? Bal jawabulak, Maka jawabannya adalah la, tidak. Mereka tidak mampu untuk ber, bersabar. Bal yahzan. Bahkan dia malah merasa apa? Sedih. Wayadiku alaihi dunya. Dan dia akan merasa sempit kehidupannya di dunia ini. Warubbama intaharo wa qatala nafsah. Bahkan terkadang seorang yang kafir tersebut malah ketika di timpa dengan kesusahan, kesempitan hidup, ya. Dia malah apa? Bunuh diri, ya. Nah, dikarenakan tidak mampu untuk bersabar. Walakinal mu'min akan tapi seorang yang mukmin yang beriman yasbir, dia mampu untuk bersabar. Dan dia akan mendapatkan ladzatas sabri, ya. Akan mendapatkan apa? Manisnya kesabaran, ya. Dikarenakan akibat ya, hasil dari kesabaran tersebut adalah perkara yang manis, ya, sesuatu yang manis. Sampai-sampai disebutkan oleh penyair Arab, ya, menyatakan asobru mihi Kesabaran itu seperti namanya, ya. mazakotuhu, ya. Rasanya kesabaran itu pahit, ya. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Akan tetapi hasil akhirnya ya lebih manis daripada madu ya dikarenakan di Arab ya ada sebuah pohon yang namanya nah, asiber atau asober ya nah yang mana buahnya itu rasanya pahit ya maka seseorang yang bersabar di dunia ini terkadang merasa apa kesusahan ya rasanya di hati itu pahit ya nah namun hasilnya kelak adalah sesuatu yang lebih manis daripada apa? Madu. Nah, akan tapi seorang yang mukmin, kata beliau rahimahullah, yasbir, dia mampu untuk bersabar, wa yajidu ladzata sabri insyirahan wa tuma'ninah. Dan dia mendapatkan kelezatan kesabaran dan mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan hati. Walidzalika takunu hayatuhu tayyibatan. Oleh karena itu, seorang yang mukmin kehidupannya adalah kehidupan yang yang baik, ya. Kehidupan yang bahagia. Wa bidzalika yakunu qauluhu ta'ala falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ay hayatun tayyibatun fi qalbihi wa nafsihi. Maka dengan itu menjadilah firman Allah Ta'ala falanuhyiyannahu hayatan tayyibah maknanya adalah maka seorang yang beriman yang mana dia beramal soleh dia akan mendapatkan kebahagiaan ya kehidupan yang baik mendapatkan ketenangan di dalam hatinya dan juga jiwanya ya. nah dan beliau menyebutkan sebuah kisah ya beliau menyebutkan sebuah kisah tentang kehidupan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan beliau menyatakan ba'dul mu'arrikhin sebagian ahlu sejarah ada yang menyebutkan tentang kisah ya sebuah kisah dari kehidupannya al hafidh ibnu hajar rahimahullah wa kana qadi dan dia dahulu adalah seorang qadi kudot yaitu hakim yang tertinggi ya. Jadi atasannya para hakim ya. Dan beliau tinggal di Mesir ketika itu. Nah, pada masanya Wa kana idza jaa ila makani amalihi ya'ti bi arabatin tajurruha al khuyul awil bighal fi mauqab. Dan beliau ketika datang ke tempat bekerjanya, eh, ya, dari tempat tinggalnya dia Nah, datang dengan menaiki kereta kuda. Ya. Kereta yang ditarik oleh al-khuyul, kuda-kuda, ya. Nah, ataupun bigol. Bigol ini juga nah, binatang yaitu anak keturunan dari apa? Kuda dan himar, ya. Nah, jadi dia duduk di nah, suatu kereta, ya. Nah, yang ditarik oleh kuda-kuda dan diiringi oleh nah manusia baik itu pengawalnya ataupun murid-muridnya yang menuntut ilmu dari beliau rahimahullah. Nah, famar radha tayyumin birajulin Yahudi fi Misra az-Zayyat ay yabi'u az Dan ketika itu pada suatu hari tiba-tiba beliau ketika dalam perjalanan menuju menuju tempat kerjanya beliau melewati seorang Yahudi. Ya. Nah, yang mana seorang Yahudi ini adalah penjual minyak. Ya. Nah, kalau penjual minyak itu biasanya bajunya bau nggak? Bau, ya. Pakaiannya juga lusuh, ya. Nah, berbeda dengan seorang hakim tadi. Wa adatu yakunu zayyat wasikhu thiyab, ya dan kebiasaan penjual minyak ya. Nah, seperti minyak tanah ya ataupun minyak untuk masak. Kebiasaannya orang tersebut pakaiannya kotor ya dan bau ya. Apalagi kalau minyak tanah ya. Nah, maka tiba-tiba seorang Yahudi tadi menghampiri ya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan memberhentikannya. Waqala lil Hafid Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian dia seorang Yahudi tadi ya berkata kepada Al Hafid Ibnu Hajar. Inna nabiyyakum Yakul, sesungguhnya nabi kalian mengatakan ad-dunya sijnul, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan menjadi surga bagi seorang yang kafir. Benar nggak hadisnya? Benar, ya. Nah, seorang Yahudi pada zaman dahulu tahu hadis, ya, apalagi orang Arab, ya. Nah, dan ini adalah tinggal di Mesir. Maka seorang Yahudi tadi berkata kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya Nabi kalian telah mengatakan ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan merupakan surga, surga bagi seorang yang kafir. Wa anta qadi qudat Misr. Dan engkau wahai Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, seorang qadi qudat di Mesir. Engkau adalah seorang yang mukmin ya, tahu bahwasanya Al-Hafidz ini seorang muslim mukmin ya. Kalau dia seorang yang yang kafir. Wa anta fi hadzal mauqab dan engkau berada di dalam keadaan yang seperti ini ya ketika datang ke tempat kerjanya berada di kereta kuda ya diiringi oleh murid-muridnya ya nah, pakaiannya bersih rapi ya karena para ulama ketika menghadiri majelis pakaiannya rapi ya dan bau wangi nah kemudian nah dan engkau dalam keadaan seperti ini dalam kenikmatan-kenikmatan ya wa ana dan saya siapa ini seorang Yahudi tadi Nah, adab, azab wahada syaqa. Dan aku ini berada dalam kesusahan, ya. Dia ibaratkan seperti adab, wasyakoh dan kesengsaraan. Nah, karena dia seorang apa? Penjual minyak, ya. Nah, yang bajunya kotor, ya, bau, ya. Maka dengan kecerdasan dan nah, kepandaian beliau, nah, karena kan beliau adalah seorang ulama. Maka beliau menjawab. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, ya. Berkatalah Al-Hafidh Ibn Hajar kepadanya, pada seorang Yahudi tadi, "Ana fima ana fihi minat talfi wan na'im yu'tabaru binisbati ila na'imil jannah sijnan." Saya ini ya, yang kau lihat saya berada di dalam kesenangan, kemuliaan, ya, kenikmatan. Nah, ini kalau ditinjau dari kenikmatan yang berada di dalam surga, ini belum ada apa-apanya, ya. Ini bagikan di penjaranya, ya. Dan saya seorang yang mukmin, apa seorang yang mukmin atau yang muslim, ya. Amalan-amalannya juga dibatasi, ya. Nah, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang ya wa amma anta adapun engkau wahai seorang Yahudi binisbati li syaqai alladhi anta fihi yu'tabaru binisbati li adzabin nar jannah dan engkau ini wahai Yahudi kesengsaraan ya yang kau anggap azab di dunia ini binisbah ya ketika ditinjau dari azab yang Allah berikan pada seorang yang kafir di neraka ini bagikan di di surga ya. Nah, kemudian seorang Yahudi ini berpikir ya. Nah, berpikir ya. Dan akhirnya seorang Yahudi ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala al-yahudi berkatalah seorang Yahudi tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aslama ya. Kemudian dia ber, nah nah bersyah, ber, bersyahadat ya mengucapkan syahadatain kemudian dia masuk Islam ya nah maka ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh oleh seorang yang mukmin ya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adapun orang-orang kafir ataupun seorang muslim yang dia tidak beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang yang hakiki ini ya. Adapun kebahagiaan yang sifatnya indrawi ya hissi mungkin dapat. Namun kaitannya dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan hati ya dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kekeliruannya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.